Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil hamdan kathiran tayyiban barakan fi kama yukhibbu rabbuna wa yardha Ashadu an la ilaha illallah akhdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Masyiral akhwat wa ummahat rahimakunallah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita masih diberikan kesempatan untuk terus menuntut ilmu dan terus bisa mengamalkan ilmu yang telah kita tuntut tersebut. Dan tak lupa salawat serta salam hendaknya kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perantaraan beliau telah tersampaikanlah ilmu-ilmu hingga pada masa ini.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 Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ahad 24 Safar 1437 Hijriah bertepatan dengan 6 Desember 2015 kita masih diberi kesempatan untuk menambah bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah dengan segala bentuknya kita juga masih diberi keleluasaan untuk menghirup udara segar untuk bernafas maka ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita syukuri dan kita gunakan untuk beribadah, bersyukur, berzikir kepadanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hambanya yang bersyukur dan mudah-mudahan Allah menambah nikmat-nikmat itu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita ulang, ulang dan selalu kita ulang nasihat-nasihat petua-petua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita dan semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadis yang ke-29 dari Arba'in Nawawiyah yang berisi tentang jalan-jalan menuju surga. An Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qal dari sahabat Muadz ibnu Jabal semoga Allah senantiasa meridhoinya beliau berkata Qultu ya Rasulullah aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah akhbirni bi amalin mohon beritahukan kepadaku satu amalan yudkhiluni al jannah yang bisa memasukkan aku ke dalam surga wa yubaiduni 'anil nar dan bisa menjauhkan diriku dari api neraka qal Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab laqad sa'alta an 'azim sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه namun begitu perkara yang besar itu akan mudah dilakukan oleh siapa saja yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa tuqimus salah engkau menegakkan salat wa tu'tiz zakah engkau membayarkan zakat wa tasumu ramadan engkau berpuasa wajib pada bulan Ramadan wa tahujjul bait dan engkau berhaji ke Baitullah. Summa qala Kemudian beliau melanjutkan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah engkau aku beritahu pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah. Puasa adalah perisai. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Wassalatul rajuli fi jawfil lail. Begitu pula salat sunnah seseorang yang ia kerjakan di tengah malam. Thumma tala kemudian beliau membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'malun sampai kata ya'malun eh, bagian-bagian eh, sisi eh, badan mereka itu jauh dari tempat tidurnya sampai perkataan Allah atau sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala ya'malun ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر Maukah kamu aku beritahu tentang pokok urusan wa amudi tiangnya wa zirwati sanami dan puncaknya Qultu kata Mu'ad bin Jabal Aku menjawab Bala ya Rasulullah Mau wahai Rasulullah Raksul, is, Raksul amri al-Islam Pokok urusan ini adalah al-Islam wa amuduhu salah. Tiangnya adalah salat wa dirwatu sanamihil jihad. E, punoknya atau puncaknya adalah berjihad. Summa qal, kemudian beliau bersabda, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli?" Maukah kamu aku beritahu sesuatu yang dapat menyempurnakan itu semuanya? Qultu aku menjawab kata Mu'ad bala ya Rasulullah tentu mau wahai Rasulullah fa akhadha lalu beliau memegang lisan beliau kemudian waqal beliau berkata kuffa alaika hadha tahan lisanmu ini qultu kata Muad aku bertanya ya nabi Allah wahai nabi Allah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih memangnya kita akan disiksa oleh Allah karena ucapan yang kita uh, katakan faqal maka beliau menjawab sakilat sakilatka ummuk maka beliau uh, menjawab ingatlah bahwasanya wahal yakubbun nasa finnari nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim bukankah setiap orang yang disungkurkan di atas wajah atau di atas hidung mereka hanya disebabkan oleh buah atau akibat dari ucapan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan oleh beliau hadis hasan sahih. Mari kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan hadis yang mulia ini bahwa muat ibnu Jabal satu kali bertanya kepada Rasulullah memohon diberi bimbingan diberi petunjuk dan permintaan muat dan juga sahabat secara umum perhatikan ya Rasulullah akhbirni an amalin yudkhiluni al jannata wa yub'iduni anin nar Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal ibadah yang bisa menjadi sebab aku dimasukkan ke dalam sorga dan aku dijauhkan dari api neraka. Sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, secara umum dalam hal ini adalah Mu'ad ibn Jabal biasa mereka meminta Rasulullah supaya menjelaskan sesuatu tapi ingat minta sesuatu mereka agar bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu cita-citanya, keinginannya adalah surga, keselamatan di akhirat kelak. Al-jannah, surga merupakan sebuah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Di dalam surga itu terdapat berbagai kesenangan dan keindahan, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata siapapun, belum pernah didengar oleh telinga siapapun, bahkan belum pernah terbersit dalam benak setiap orang. Itulah kenikmatan, keindahan surgawi yang disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita bagian dari penghuninya. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya neraka adalah suatu tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir yang Allah jadikan sebagai tempat untuk menyiksa mereka. Dan masalah neraka ini sudah sangat jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis yang sahih dan kita berlindung kepada Allah dari seksaan api neraka ini. Dalam hal ini Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah urusan, sebuah amalan yang sangat-sangat besar. Karena inilah sesuatu yang paling besar ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka, maka itulah sesungguhnya puncak kesuksesan setiap hamba. Maka setiap orang yang mengaku dirinya beriman hendaknya menjadikan surga sebagai cita-cita utama yang ia uh, inginkan. Begitu pula hendaknya neraka dijadikan sebagai tempat paling ia benci dan paling ia hindari. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Hendaknya setiap mukmin berupaya menjadikan cita-cita paling tinggi dan paling utama dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Karena inilah sesungguhnya keutamaan, kesuksesan, keberuntungan dan kenikmatan yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga sungguh dia telah beruntung wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dan kehidupan dunia ini tidak lain kecuali kenikmatan yang menipu surah ali imran ayat 185 Kemudian di dalam hadis tadi ketika Mu'ad bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan ke dalam neraka. Beliau menyatakan laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang urusan yang sangat besar. Artinya sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat besar yaitu ketika seseorang bisa menggapai surga Allah dan selamat dari neraka. Inilah sesungguhnya yang menjadi tujuan utama setiap orang yang beriman. Maka ini sesuatu yang paling besar dan paling penting. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah alaihi. Untuk menggapai surga, untuk terhindar dari neraka, ini adalah sesuatu yang sangat mudah bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah menyatakan laqad sa'alta an azim engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, besar di sini bisa yang dimaksud adalah amalannya. Artinya amalan yang bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga dan seseorang dihindarkan dari api neraka. Sehingga wa innahu yasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Perkara yang sangat besar ini, amalan yang sangat besar ini, meskipun dia besar, amalan tersebut sangat besar tapi mudah dilakukan oleh orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama demikian atau bahwasanya yang dimaksud eh, yang sangat besar tadi adalah masuk ke dalam surga atau terhindar dari api neraka. Kemudian amalan yang besar itu yang akan mudah bagi setiap orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh beliau yang pertama ta'budullaha wa tusyriku bihi syai'a yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun menegakkan seluruh ketaatan kepada Allah melakukan ketaatan kepada Allah dalam rangka menjalankan perintah-perintahnya dalam rangka menjauhi larangan-larangannya dengan ikhlas la tusyriku bihi syai'a dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak melakukan peribadatan kepada selain Allah siapapun dia, apapun kedudukan dia, baik itu malaikat yang didekatkan oleh Allah atau nabi yang diutus atau siapapun yang dianggap tinggi dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena syarat diterimanya ibadah hendaknya ikhlas lillahi taala tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan kedua yang bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka adalah wa tuqimus salah. Wa tuqimu as-salah. Jadi amalan pertama tadi laqad sa'alta an azim Engkau telah bertanya tentang amalan yang sangat besar yang bisa memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka. Yang pertama dan paling utama adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini kaidah utama, kaidah paling utama. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik. Yang kedua, menegakkan salat yaitu melakukan ibadah salat dengan sesempurna mungkin melakukan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya dan bahkan menyempurnakan dengan sunnah-sunnah di dalam salat. Ini itu namanya menegakkan salat, bukan sekedar melakukan salat asal-asalan. Kalau salatnya asal-asalan bahkan bisa kena ancaman fawailul lil musallin dan kebinasaan bagi orang-orang yang mengerjakan salat alladzina hum fi salatihim nah, afan alladzina hum an salatihim sahun yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya maka agar kita mulus masuk surga dan terhindar dari neraka hendaknya yang kedua melaksanakan ibadah salat <clears throat> Yang ketiga waktu tu'tiz zakah membayar zakat yaitu harta yang Allah wajibkan bagi setiap orang. Harta tertentu yang telah Allah tetapkan bagi setiap orang dengan syarat-syarat tertentu ya dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Dan ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, juga di dalam hadis maupun ya lebih rinci oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Yang keempat watasumu Ramadan yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Ini juga jelas ya, pada bulan Ramadan. Puasa merupakan ibadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari segala bentuk perkara yang membatalkan salat, eh maaf, dengan membatal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sadiq sampai terbenam matahari dengan niat tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ma'ruf juga. Yang kelima wa tahujjul bait yaitu Anda menuju Baitullahil Haram, menuju Makkah, menuju Ka'bah untuk melakukan manasik haji. Jadi berhaji itu tempatnya di Ka'bah, di Masjidil Haram atau di Makkah. Tidak bisa kita berhaji di tempat-tempat selain selainnya. Dan ini merupakan lima rukun Islam yang disebutkan ya dalam hadis yang lainnya. Kalau di Arba'in Nawawiyah pada hadis yang kedua atau hadis yang ketiga dan ini diulang kembali bahwa kalau kita ingin masuk surga, terhindar dari neraka, kerjakan rukun Islam yang lima jumlahnya itu. Yaitu ta'budullah la tusyriku bi syai'a, itu dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barangkali ada yang bertanya, di dalam hadis ini kalimatnya itu ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Lantas di mana wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Bukankah dua kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Dalam lafal hadis ini kan seakan-akan hanya asyhadu alla ilaha illallah. Lantas di mana ini asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Ingat, kalau kita beribadah kepada Allah, kita diperintah supaya ikhlas. Iya. Hanya kepada Allah kita beribadah. Ikhlas bertauhid hanya untuk Allah. Iya. Itulah syahadat tauhid. Lantas syahadat rasulnya di mana? Ingat bahwa ketika kita beribadah kepada Allah hanya boleh dilakukan dengan tuntunan Rasulullah. Maka di dalam hadis ini meskipun di situ kalimatnya ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a secara implisit alias tersirat sudah mengandung kalimat syahadat rasul yaitu wa asyhadu anna muhammadan rasulullah karena tidak boleh dan tidak bisa seseorang beribadah kepada Allah tanpa mengikuti ajaran Rasulullah. Maka kalau ada orang beribadah itu betul-betul jujur ikhlas untuk Allah semata, mau tidak mau harus wajib dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara tersirat sudah ada di dalam lafal tadi. Sehingga lafaz wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sudah terkandung secara implisit di dalam hadis atau lafal hadis tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ثم قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير موكا كمو وهي مؤاد أكو بريتاو pintu-pintu kebaikan artinya amalan-amalan yang bisa membawa dirimu masuk ke dalam kebaikan yang banyak lalu dia menyatakan na'am tentu iya maka Nabi bersabda, as sawmu junnah." Puasa itu adalah perisai, ya. Penjaga, pelindung, ya. Yang bisa menjaga pelakunya yaitu orang yang berpuasa dari perbuatan maksiat ketika dia berpuasa. Dan memang betul demikian. Orang yang hendak berbuat maksiat ketika dia tidak puasa, mungkin dia akan lebih mudah melakukannya. Namun ketika seseorang berpuasa, dia ingat puasa. Oh iya, saya sedang berpuasa. Maka dengan puasa itu menjaga, melindungi dirinya dari perbuatan maksiat. Itu ketika di dunia. Nah, ketika nanti di akhirat, puasa atau amalan puasa itu akan menjaga dirinya dari siksa api neraka. Maka disebut as-saumu junnatun. Puasa itu perisai, pelindung, penjaga ya dari perbuatan maksiat ketika di dunia dan dari siksa Allah, azab Allah kelak di hari kiamat. Amalan-amalan lain yang menjadi pintu-pintu kebaikan adalah was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah <clears throat> atau sedekah adalah memberikan harta kita atau sebagian harta kita kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan niat bertakarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu niatnya beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan orang fakir orang miskin dan sedekah ini bisa memadamkan kesalahan dosa sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Misalnya seseorang melakukan perbuatan dosa baik dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan, maka dalam hal ini sedekah yang akan menghapus atau memadamkan dosa tersebut sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Kita sebagaimana kita ketahui ya, bahwasanya kalau ada api lalu kita siram dengan air, ada kebakaran lalu disiram oleh mobil pemadam kebakaran, maka kalau istiqomah, kalau kemudian airnya juga banyak dan terus-menerus, maka akan padam itu api. Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Demikian pula dengan sedekah perbanyaklah sedekah untuk menghapus memadamkan ya berbagai dosa yang kita miliki. Sedekah tentu dengan segala bentuknya. Nah, sedekah bisa yang wajib, bisa yang sunnah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Begitu pula amalan yang lainnya wassalatur rajuli fi jawfil lail. Artinya salat malam ketika sepi, ketika banyak orang tidur, ketika tidak ada yang melihatnya, ketika berat, ketika kantuk begitu kuatnya, maka kalau ini dilakukan, maka akan bisa memadamkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air yang bisa memadamkan nyala api. Dimaksud jauful lail adalah tengah malam. Jadi salat malam yang paling utama adalah ketika tengah malam atau eh, setengah malam yang kedua atau sepertiga malam sesudah tengah malam. Jadi dimulai tengah malam. Itu yang paling bagus. Dan disebutkan bahwasanya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam biasa tidur setengah malam. Lalu beliau bangun ini salat malam itu sepertiganya lalu dia beliau tidur lagi seperenamnya. Kemudian dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam ayat menyatakan eh, dalam hadis membaca tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka eh, badan mereka itu jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka itu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi khaufan takut wa tama'an dan harap wa mimma razaqnahum yunfiqun dan mereka memberikan atau menginfakkan sebagian rezekinya. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون dan setiap jiwa tidak akan tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka. Artinya kelak di sorga balasannya yang besar yaitu surga tadi ma ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa khatara ala qalbi bashar. Allah telah siapkan jannah, surga dengan berbagai macam kenikmatan dan keindahannya yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum terbersit dalam benak pikiran seorang pun. Allah rahasiakan itu dan tentu akan menyenangkan jiwa, menyunjukkan pandangan mata, jazaan bima kanu ya'malun sebagai balasan atas amal yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Jadi ayat ini menunjukkan balasan bagi orang-orang yang suka sholat malam Lalu orang yang suka memberikan sebagian rezekinya untuk bersedekah dan sedekah serta salat malam ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis ini bisa ya tudfiul khati'ata kama yudfiul ma'u an-nar. Salat malam dan sedekah bisa menghapus dosa sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanami maukah kamu aku beritahu tentang pokok dari urusan ini tiangnya dan puncak atau punuknya beliau menjawab bala ya Rasulullah tentu mau wahai Rasulullah ra'sul amril islam jadi yang dimaksud di sini adalah perkara paling besar perkara paling penting perkara paling tinggi adalah al-Islam. Yaitu al al-Islam. Farasuhu al-Islam. Kepalanya sesuatu yang utama, sesuatu yang paling besar adalah al-Islam. Karena Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Yang pertama, yang kedua, apabila seseorang mengamalkan Islam, dia pun menjadi tinggi dan mulia. Orang Islam itu tinggi lagi mulia dibanding orang yang bukan Islam. Dibanding orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang Islam itu tinggi lagi mulia apapun kondisinya. Lalu tiangnya yaitu tiang Islam adalah salat. Tiang adalah menjadi pokok ya yang kuat. Kalau ada bangunan tidak ada tiangnya dia akan roboh. Ada bangunan bisa tegak karena ada tiangnya. Maka salat sebagai tiang agama, sebagai tiang urusan yang paling utama itu tiang Islam. Oleh karena itulah barang siapa meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Lalu puncaknya adalah berjihad fi sabilillah wa dzirmatu sanamihi al jihad fi sabilillah. Ya ini kata sanam itu punuk. Punuk itu yang paling tinggi. Ya, kalau di punggung onta atau di punggung sapi itu kan yang paling atas. Ya, yang paling tinggi. Maka puncak dari agama kita adalah berjihad fi sabilillah. Dengan jihad inilah kaum muslimin akan mulia, akan tinggi, berwibawa di hadapan musuh-musuhnya. Beliau lalu melanjutkan sabdanya ala ukhbiruka bimilaki zalika kullih Maukah kamu wahai Mu'ad Aku beritahu yang bisa melengkapi dan menyempurnakan itu semuanya Maka beliau menyatakan Mau wahai Rasulullah Setelah itu beliau Rasulullah saw alaihi memegang lisannya lalu bersabda kufa alaika hadha Artinya tahan lisanmu ini, jaga lisanmu ini, Jangan biarkan dia berkata sesuka sesukanya, seenaknya. Ya, pikirkan baik-baik. Jaga karena ini sangat berbahaya. Kemudian Mu'ad bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bi? Apakah kita akan disiksa? Kita akan diancam oleh siksaan Allah disebabkan oleh ucapan yang kita keluarkan?" Maka Rasul menjawab, ke ummuk." Arti secara letternya semoga ibumu kehilangan dirimu. Ya, ini mendoakan ya agar kamu mati. Maka di sini menunjukkan satu hal yang sangat penting meskipun maksudnya dalam istilah ungkapan orang Arab tidak seperti itu. Maksud ungkapan ini untuk memberikan peringatan, mendidik menunjukkan keheranan dan juga untuk menunjukkan sesuatu yang sangat penting yang akan disebutkan. Ini ungkapan e, orang Arab demikian. Maka beliau menyatakan wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim Bukankah setiap orang yang dilemparkan wajahnya atau e, dahinya ke dalam neraka itu dilemparkan oleh hasil dari ucapan yang ia lakukan di dunia? Artinya, dosa yang disebabkan oleh ucapan yang tidak terkendali itulah yang memasukkan seseorang ke dalam neraka. Artinya banyak yang menjadikan sebab masuk neraka seseorang itu karena ucapannya yang tidak terkontrol, ucapannya yang tidak dipikirkan lebih dahulu, asal bicara, asal berkata tanpa ilmu. Artinya bahwa lidah itu, lisan itu, artinya ucapan kita apabila dibiarkan begitu saja seenaknya berbicara, maka akan menjadi sebab seseorang dilempar ke dalam neraka dan yang mengenai di bawah nanti yang jatuh itu wajahnya dahulu Dilempar kemudian dikasih parasit dat, e, turunnya enak nggak begitu. Dilempar dari atas, didorong dengan sekuatnya, nanti yang jatuh di dasar neraka itu yang tersungkur apa wajahnya dahulu. Nauzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Karena seseorang tidak menjaga lisannya. <clears throat> Ini penjelasan singkat dari Syekh Muhammad bin Saleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari penjelasan ini kita eh, memahami bahwa yang pertama para sahabat itu sangat ingin keinginan utamanya yang dipikirkan bagaimana masuk ke dalam surga terhindar dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Yang kedua bahwa untuk ya menggapai sorga, terhindar dari neraka, ternyata butuh amalan yang sangat berat. Butuh upaya yang tidak ringan. Namun jangan khawatir. Kalau Allah menghendaki itu mudah, Allah kasih hidayah, taufik dan kekuatan kepada kita meskipun sepintas itu memang berat, sepintas memang eh, sulit tapi akan mudah kalau memang Allah sudah memberikan kemudahan. Apa saja itu yang jelas rukun Islam yang lima. Ditambah pula tadi beberapa amalan ada eh, sedekah, ada puasa, ada salat malam dan itu diantara amalan-amalan yang bisa menjaga seseorang dari perbuatan dosa, menjaga seseorang dari siksa neraka dan bisa menghapus dosa-dosa tadi. Kemudian penyempurna itu semuanya ya adalah menjaga lisan kita. Betapa banyak orang yang mungkin amalannya banyak tapi dihancurkan oleh amalan amalan lidahnya. Ada kisah seorang wanita yang sholat malamnya masya Allah, puasanya, sodakohnya masya Allah, tapi lidahnya, mulutnya membuat tetangganya sakit hati terus. Sakitnya tuh di sini, ya. sakit hati terus, ya maka kata Rasulullah, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan baginya, dia di neraka. Meskipun amal ibadahnya banyak, tetapi kalau dia suka menyakiti dengan lisannya, diancam oleh Allah masuk ke dalam neraka. Tidak langsung mulus masuk ke dalam surga. Eh, mesti memasuki neraka dahulu. Karena apa sebab lidahnya tadi. Makanya hendaknya kita berhati-hati ya, bukan hanya lisan saja tulisan kita, bahkan jari jemari yang lentik nan indah itu bisa jadi bumerang bagi pemiliknya kalau tidak dia kekang, tidak dia tahan untuk dengan mudahnya memencet-mencet tut yang ada di Android, dia ada di HP-nya sehingga ucapan kata-katanya menyakiti saudaranya ya atau menuduh, menggibah, menggunjing, memfitnah dan seterusnya. Meskipun dia tidak ngomong, tapi tulisan itu sebagai wakil ungkapan dari kata hati dan lisannya. Maka berhati-hatilah kita, saya, penjenengan semuanya, lebih-lebih kawula muda, para remaja putri khususnya hendaknya berhati-hati. Jaga lisan kita. Kalau kita tidak bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan, paling tidak kita mencoba menghindarkan diri ya, agar jangan sampai kita menyakiti orang lain. Sehingga apa? Akan menjadi orang yang rugi, bangkrut nanti. Demikian yang bisa kita sampaikan, tidak usah banyak-banyak karena sudah hampir jam 5, kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. <laughs> ya. Tapi kalau ada pertanyaan bisa kita eh, jawab barangkali sampai jam 5 insyaallah taala karena ini nanti masih ada eh, pekerjaan yang lainnya. Ada tidak? Saudari-saudariku yang dari atas barangkali ingin bertanya atau jangan-jangan tidak ada suara ini pada asik <laughs> dengan mimpinya di atas, ya. Tidurkah? Tidak. Ya. Tayib kalau tidak ada kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga Allah memberi kemudahan Keikhlasan dan itibak kepada kita Untuk mengamalkan berbagai ibadah sehingga Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Sudah kita tutup masih datang lagi. Terlambat sudah ini. Iya. Banyak lagi. Oh, Baik. Ustadz bagaimana agar dimudahkan rezekinya Yang pertama berdoa minta rezeki kepada Allah Jangan minta kepada orang tua Jangan minta sama suami, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak-banyaklah bersodakoh. Iya. Ma min ayamin yusbihu fihi al-'abdu illa yanzilu malakan atau illa malakani yanzilan. Setiap pagi hari yang dilalui oleh setiap hamba pasti ada dua malaikat yang turun Yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan Ya Allah berilah rezeki ganti yang lebih banyak Terhadap orang yang suka bersedekah pagi hari ini Allahumma yang satu Yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa Dan berilah orang yang tidak mau bersedekah Berilah kehancuran akan hartanya Ini yang pertama berdoa Yang kedua banyak sedekah Yang ketiga sambung silaturahim Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diperbanyak rezekinya, jalinlah silaturahim. Itu di antara agar dimudahkan rezekinya. Wallahu taala a'lam bisawab. Pertanyaannya, ungkapan astaga, ya ampun, buset, bolehkah, layakkah diucapkan oleh seorang muslim? Maka perbuatan tersebut termasuk akhlak yang tidak baik. Uh, astaga itu barangkali berasal dari kata astagfirullah. Maka gantilah dengan astagfirullah kalau memang pas tempatnya. Ya. Jadi tapi kalau heran jangan bilang astagfirullah. Kalau orang heran kan astaga kan heran, ya. Kalau itu sesuatu keheranan jangan astagfirullah, tapi apa? Subhanallah, ya, bisa. Ya, dengan sesuatu yang heran. Kalau ya ampun, ya kalau Anda berdosa, astagfirullah, jangan bilang ya ampun. Ya, kalau buset ini apa ini? Buset ini apa ini? Hah? Buset ini orang kalau ini ungkapan apa? Ungkapan dia marah, eh, jangan. Ya, Jangan marah diungkapkan, tapi tahan mulut. Tapi kalau buset ini apa? Ungkapan apa ini, Mas? Ya ampun ya. Eh, kalau itu hanya bentuk keheranan, ya selama itu memang tradisi masyarakat seperti itu dan itu kesannya baik, ya bukan sesuatu yang eh, salah, bukan sesuatu yang jelek, silahkan tetapi kalau kita menggunakan mungkin dengan ungkapan-ungkapan masya Allah kalau kita melihat sesuatu yang indah ya maka itu saya kira lebih utama. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita berupaya mencari istilah-istilah yang lebih baik. Seandainya pun itu boleh, alangkah indahnya kita mencari yang lebih baik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah bersedekah kepada keluarga terdekat atau orang tua tetap padahal mereka bukan muslim? Boleh. Selama dia bukan orang yang memusuhi Islam, dia mungkin orang non muslim tapi dia baik-baik saja muamalahnya, maka boleh kita sadakahi ya agar dia kemudian tertarik dengan Islam lalu dia masuk Islam. Ya dengan takliful qulub. Ini bagian dari dakwah, metode dakwah adalah memberikan harta kepada non muslim dengan harapan dia bisa masuk Islam. Apakah amalan yang bisa membuat orang non-muslim tertarik kepada Islam dalam hubungannya dengan sedekah? Ya kasih, kasih duit. Setiap ketemu orang non-muslim kasih duit. Ya, kalau mereka suka kasih kita kasih. Berkaitan dengan masalah sedekah, iya. Kasih sikap yang baik. Kalau dia tidak memusuhi kita, dan dia itu tetangga, kerabat, teman, ya kita berbuat baik. Wa khaliqin nasa bi hasan. Bergaulah dengan semua manusia dengan akhlak yang baik. Apalagi dia kerabat kita, apalagi dia ya saudara mungkin eh, orang tua kita. Baiki dia. Ya, baiki dia meskipun dia non muslim. Dengan sebab itulah Anda akan eh, menarik simpati dia lalu dia insya Allah masuk Islam termasuk kalau dia kerabat kita kasih jangan pelit kasih rezeki, kasih apa, kasih kebaikan dengan niat untuk ya menarik hati mereka masuk Islam. Tapi jangan dicintai mereka karena non muslim tidak boleh dicintai. Tapi kalau diperlakukan dengan baik, iya. Demikian ya. Banyak hal dikasih hadiah, dikasih ini, kasih itu. Kalau Anda punya usaha, rumah sakit mungkin dikasih kemudahan. Anda ingin sosial, kasih dia dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan lupa doakan dia masuk Islam Doakan, dia ya Allah, bukalah hatinya untuk bisa menerima kebenaran Islam. Ya Allah, masukkan dia ke dalam agama Islam. Doakan seperti itu. Apalagi dia orang tua kita. Ustadz, saya mempunyai bawaan suara keras. Ngomong biasa pun suaranya keras. Orang lain menganggap saya marah, padahal saya tidak marah. Ya. Yeah saya orangnya apa adanya, tidak bisa basa-basi, tidak basa-basi. Ya, kalau ngomong to the point. Ya, sehingga orang kadang tersinggung. Bagaimana nasihatnya? Nasihat saja, nasihat saya, tolong diperlembut suaranya. Meskipun itu bawaan. Bisa, bisa. Itulah bagian dari jihad anti. Jihad Anda untuk menahan, menahan hawa nafsu apalagi bisa menimbulkan salah sangka dari orang lain. Ya. Maka seorang muslim yang baik berupaya membuat saudaranya tidak berdosa. Paksa karena sesuatu itu biasa karena ya, karena usaha kita akan menjadi bisa karena biasa. Sesuatu itu bisa karena biasa. Mohon pertolongan kepada Allah, syukuri suara yang keras itu ya. Tetapi satu sisi gunakan dengan tepat ya, tidak asal ngomong semuanya dengan keras. Ya, termasuk tuntut poin, lihat dulu dong. tuntut poin ya kita lihat-lihat dengan siapa. Ada saatnya tuntut poin itu bagus, saatnya kurang pas. Maka ini perlu ilmu komunikasi dan Islam sudah mengajari semuanya. Jangan khawatir, banyak membaca, banyak belajar dan tentu dicoba dengan mohon kepada Allah, ya Allah lembutkan suara saya. Apalagi anti seorang wanita. Salah satu sifat secara umum ya seorang wanita adalah yang suaranya lemah, lembut, ya jangan keras-keras. <clears throat> nanti yang mau ngelamar jadi lari nanti. <laughs> jadi maka ini penting kalau Anda belum punya suami. Kalau sudah punya suami, ya dilatih untuk lemah lembut di hadapan suami. Demikian barakallahu kunna mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar dan simak penuturan dan penjelasan dari beliau Ustaz Ahmad MZ Tafidullah Ta'ala dengan materi yang berasal dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang beliau berikan yaitu berupa ilmu bermanfaat bagi kita dan bagi kehidupan kita dan semoga dan semoga kita bisa mengamalkannya terus hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan jazakallah kepada beliau Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarga beliau.